Namun sebelum kita melanjutkan fase Madinah ini, ada baiknya kalau kita kembali ke fase Mekah secara global tentang sirah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau masih ada di Mekah. Secara global dan insyaallah selesai salam satu majelis Baru setelah itu nanti kita lanjutkan tentang periode atau fase Madinah, Al-Ahdul Madani. Tentang persaudaraan antara Ansor dan Muhajirin, kemudian juga tentang piagam Madinah dan peperangan-peperangan yang ada di Madinah. Karena periode Madinah ini periode banyak perang, jihad fisabilillah. Yang menyebabkan jihad, yang menyebabkan jihad itu Ketika orang kafir menghalangi jalan dakwah, diganggu, dipersulit, difitnah dan berbagai macam keburukan yang lain, akhirnya terjadilah jihad fisabilillah dan itu pun kalau kita mempunyai kekuatan. Kalau ada pemimpin. Karena kalau tidak ada kekuatan dan tanpa pemimpin, maka yang terjadi malah kekacauan. Tujuan kita ingin merubah kemungkaran ternyata justru menimbulkan kemungkaran yang lebih besar lagi. Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Sebagaimana kita ketahui dalam sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau dilahirkan di kota Mekah pada tanggal 12 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau sebagian ulama mengatakan tanggal 9 Rabiul Awal tahun gajah hari Senin yang bertepatan dengan tahun 571 Masehi. Kemudian ayah beliau adalah Abdullah bin Abdul Muttalib yang diketahui nasabnya sampai kakek yang nomor 20 yang bernama Adnan. Dan juga telah disepakati pula bahwa Adnan ini keturunan Nabi Ismail putra daripada Nabi Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Sedangkan ibu beliau adalah Aminah bintu Wahab yang juga nanti keturunan dari kakek yang kelima Kilab. Ketemunya dengan dengan Abdullah di kakek yang kelima yang bernama Kilab. Jadi sama-sama bapak dan ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keturunan Adnan, keturunan Nabi Ismail, keturunan keturunan Nabi Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Berarti diketahui secara pasti tentang kebaikan nasab garis keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau dari keluarga baik-baik, dari orang baik-baik dan dari keturunan para nabi. Yang mana kita mengenal Nabi Ibrahim itu punya dua keturunan. Mempunyai anak yang bernama Ismail dan juga ada Ishak. Kemudian dari Ishak keluar Yakub, keluar Yakub. Yang kemudian dari Ismail itu keturunannya adalah bangsa Arab, anak dari ibunda Hajar, sedangkan Ishak ibunya adalah Sarah. Punya anak namanya Yakub. Yakub ini adalah Israel. Yakub ini punya anak 12 namanya Bani Israel. Bani Israel. Jadi Bani Israel itu adalah anak keturunan Yakub. Oleh sebab itu kalau kita menyebut Yahudi jangan Israel. Karena Israel itu siapa? Israel itu Nabi Yakub. Jadi istilah yang benar itu bukan Israel. Kita menolak kedatangan delegasi Israel. Nah, kita menolak kedatangan delegasi Yahudi. Ya. Karena Israel itu adalah nama Nabi. Kemudian ma'asyurah muslimin jamaah salat maghrib rahimahumullah Yahudi itu sangat benci kepada kepada orang Arab lebih khusus luar biasa juga kepada Islam karena dengki yang mana dahulu kenabian dari mereka semuanya kemudian karena mereka melampaui batas dolim bahkan membunuh para nabi bahkan satu hari pernah membunuh 300 nabi Yahudi Akhirnya oleh Allah kenabian dicabut dari mereka dan diberikan kepada Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini lahir dalam keadaan yatim tidak berbapak. Ayah beliau Abdullah meninggal dunia ketika beliau masih berada di dalam perut ibu. Lahir dalam keadaan yatim dan beliau mula-mula disusui oleh Thuwaib al-Aslamiyah yaitu budaknya Abu Lahab yang Abu Lahab sangat senang mempunyai keponakan laki-laki sampai budaknya dimerdekakan. Yang kemudian hari Abu Lahab penentang utama dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Dibawa ke daerahnya di pedalaman. Halimatus Sa'diyah. Kita lihat di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatim. Bahkan nanti usia enam tahun yatim piatu. Tapi beliau jadi orang besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasakan betapa pahitnya jadi orang yatim. Sehingga Rasulullah selalu mewasiatkan supaya kita baik kepada anak-anak yatim. Allah mengatakan fa ammal yatima fala taqhar. Anak yatim jangan dibentak-bentak, jangan dihardik. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ana wakafilul yatim fil jannati hakadha aku dan orang-orang yang yang mengkafil yang mengkafil ya, yang menjamin anak yatim di surga seperti ini. Sambil beliau mendekatkan jari telunjuknya dengan jari tengahnya anak-anak yatim. Dan memang fadilahnya luar biasa anak yatim, kita sayang kepada mereka, hidup kita akan barokah. Tapi sebaliknya kalau kita menyia-nyiakan mereka, mendolimi mereka, hidup tidak akan barokah. Kita mendolimi kelompok yang tertindas, kaum yang tertindas, kaum yang lemah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi orang besar walaupun yatim dan banyak orang-orang besar yang yang dari keluarga yatim. Termasuk Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, gurunya Syekh Utsaimin, ulama besar yang mana beliau adalah gurunya para guru. Itu beliau lahir dalam keadaan yatim. Jadi tidak putus asa tambah besar jiwanya. Justru saya yatim saya harus bisa bisa apa namanya punya nilai lebih dari yang lain-lainnya. Kalau kita lihat anak yatim itu kasihan sekali. Kasihan. Teman-temannya di di rumah punya bapak, ada yang mengelus-elus kepalanya, ada yang memberi nafkah. Kalau pulang kerja sore hari disambut bapaknya, kalau lebaran diberikan baju baru oleh bapaknya. Sementara anak yatim tidak ada, tidak ada figur bapak di rumahnya. Kalau sore nggak ada yang dinanti kedatangannya. Kalau lebaran nggak ada yang belikan baju baru. Karena anak yatim identik dengan ibunya yang janda. Kalau bisa kerja, Alhamdulillah. Kalau nggak bisa kerja, maka merupakan tanggung jawab kita sebagai orang Islam. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, beliau disusui oleh Tuwaibalah Islamiyah dan Halimatus Sa'diyah dan ini merupakan kebiasaan di sana adat istiadat jadi menyusukan anak kepada orang lain. Ini supaya anak tidak bermanja-manja kepada ibu dan bapaknya. Supaya anak itu bisa kuat tahan banting. Tidak bermanja-manja. Kemudian juga supaya bahasanya kuat. Karena dia diletak ditaruh di sebuah tempat. Tempat badu. Tempat badui. Sehingga bahasa bahasanya masih kuat. Bahasanya murni. Dia jauh dari kemewahan. Sampai pada usia 4 tahun terjadilah pembelahan dada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Waktu itu ketika beliau sedang bermain-main dengan teman-temannya, datang malaikat Jibril membentangkan beliau dan membelah dada beliau. Dikeluarkan hatinya, dibersihkan. Membawa talam yang berisi air zam-zam. Talam dari emas berisi air zam-zam dibersihkan kotoran-kotoran setan yang ada pada hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ditutup lagi oleh malaikat dijahit. Teman-temannya kaget, ketakutan, pergi ke ibu susuannya bilang Muhammad kutil, Muhammad dibunuh. Akhirnya mereka berbondong-bondong datang melihat beliau, ternyata benar beliau dalam keadaan pucat pasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan memang benar ada bekas jahitan di dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Anas mengatakan, "Laqad ra'aitu athara legal mahid." Aku melihat sendiri bekas jahitan itu yang ada di dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang yang dicuci, yang dicuci sebenarnya adalah jiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hati nurani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ditampakkan dengan hati berupa organ tubuh ini, organ tubuh itu supaya orang lebih yakin, mantap. Jadi benar-benar hatinya dicuci. Jadi yang dicuci adalah hati beliau, hati nurani, jiwa beliau. Ditampakkan dengan organ tubuh supaya orang lebih mantap, lebih yakin lagi. Dan ini juga sekarang bukan sesuatu yang aneh. Sekarang orang bisa kan dibelah dadanya, dioperasi, kemudian kelihatan bekas jahitannya. Dan itulah dilakukan oleh malaikat kepada Rasulullah SAW. Namun kita jangan coba-coba meniru. Kita datang ke dokter kepingin dioperasi, dikeluarkan hatinya dicuci dengan air zam-zam. Supaya kita bersih hatinya. Maka kita akan mati nanti. Jadi ini yang dicuci adalah jiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hati nurani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya ditampakkan supaya lebih yakin, lebih mantap. Setelah itu ibu susuannya sangat takut, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung dikembalikan ke ibunya lagi, yaitu ke Aminah bintu Wahab, dikembalikan ke ibunya. Beliau disayangi, dicintai oleh ibunya sampai usia 6 tahun diajak oleh ibunya silaturahim. Jadi masya Allah ya, orang-orang dulu itu mengajak anak-anak kecil silaturahim, menyambung tali silaturahim. Dari Mekah diajak perjalanan jauh ke Madinah. Waktu itu naik onta, perjalanan bisa mencapai beberapa hari demi untuk nyambung silaturahim. Silaturahim. Termasuk di sana juga ada kuburan ayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belajar nasab itu perlu. Belajar garis keturunan perlu. Faedahnya apa? Ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum. Belajarlah nasabmu supaya kamu bisa nyambung silaturahim. Jadi anak-anak kita perlu kita ajari nasab. Nasab ini pamanmu, ini bibimu, ini sepupumu, ini misalnya terangkan semuanya. Karena zaman sekarang ini sudah jarang, jarang orang yang silaturahim. Bahkan kadang nggak kenal, ini pamannya nggak kenal, ini bibinya nggak kenal. Mana silaturahim ini luar biasa. Silaturahim luar biasa. Allah terlalu banyak wasiatnya supaya kita nyambung silaturahim. Bahkan Allah mengancam orang-orang yang memutuskan tali silaturahim. Allah berfirman di surat Muhammad ayat 22, bahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladziina la'anahumullah." fa'asammahum wa a'ma absarahum. Jadi orang yang memutuskan tali silaturahim itu oleh Allah dilaknat. Dijadikan matanya buta, dijadikan telinganya tuli. Silaturahim. Jadi diajak oleh ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aminah bintu Wahab disertai oleh kakeknya Abdul Muttalib dan pembantunya Ummu Aiman berangkat ke Madinah. Sudah telah di Madinah kurang lebih satu bulan pulang kembali ke kota Mekah. Di perjalanan ibunya sakit sampai di daerah Abwa sakitnya tambah parah sampai meninggal dunia. Ibunda Aminah bintu Wahab, ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikuburkan di Abwa juga. Umur 6 tahun beliau yatim piatu. Kemudian beliau dibawa pulang oleh kakek dan pembantu tadi pulang ke Mekah dan beliau diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib dengan penuh cinta dan kasih sayang diistimewakan daripada yang lainnya. Abdul Muthalib punya tempat duduk khusus di depan Ka'bah. Siapapun nggak boleh duduk sana. Tapi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam cucunya dipersilakan duduk di sana. Tapi ternyata kasih sayang dari kakek tidak berlanjut lama, cuma 2 tahun. Usia 8 tahun sang kakek diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya inilah dunia. Iya kan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Isma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariku wa amal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Hiduplah sesukamu, kamu pasti mati. Cintailah siapa saja, kamu pasti pisah. Berbuatlah sesukamu, kamu pasti mendapatkan balasannya. Ya, pisah. Kakek meninggal dunia, Abdul Muthalib Kemudian beliau pindah lagi kepada asuhan asuhan paman dari beliau Abu Talib Abu Talib saudara daripada ayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdullah Abu Talib bin Abdul bin Abdul Muttalib kalau kita lihat di sini Rasulullah selalu pindah-pindah lahir tanpa ayah umur 6 tahun ibu meninggal umur 8 tahun kakek pindah-pindah terus ini di antara faedah yang paling mendalam bahwa Allah hendak mendidik Rasulullah langsung supaya tidak ada campur tangan manusia. Allah mendidik Rasulullah langsung. Sebagaimana Allah berfirman kepada Nabi Musa, nafsi." linafsi." li linafsi." Ya, jadi langsung dididik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada campur tangan dari manusia. Karena kalau seandainya seandainya Seorang nabi itu kalau punya bapak dan punya ibu itu repot juga. Repot apa enggak? Kalau kita dengar kisah-kisah para nabi itu kok enggak ada cerita bapak dan ibunya ya. Mungkin Nabi Musa, ibunya Nabi Isa, tapi nabi-nabi yang lain seperti Nabi Nuh, iya kan? Nabi Ibrahim ada pertentangan dengan bapaknya. Tapi kebanyakan kebanyakan nabi-nabi yang enggak ada cerita tentang bapaknya, bapak dan ibunya. Karena kalau nabi-nabi itu nabi kalau punya bapak dan ibu itu repot enggak? Repot juga. Ya. Karena nabi punya kemauan gini, bapaknya punya kemauan gitu, crash nanti. Ya. Dicap sebagai anak yang durhaka. tetapi Nabi Ibrahim kan cap gitu kan, dicap anak durhaka, bapaknya dinasihati, tapi tetap jalan terus selama di atas jalan kebenaran. Jadi Allah hendak mendidik langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pendidikan. Dalam hadis beliau mengatakan ada adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Tuhanku yang memberikan adab kepadaku. Maka baguslah adab yang diberikan kepadaku itu. Diasuh oleh pamannya Abu Talib Waktu itu pamannya dalam keadaan susah nggak punya apa-apa Dengan masuknya Rasulullah SAW dalam keluarga mereka Ternyata mendapatkan barokah yang luar biasa Kambing-kambing, onta-onta yang susunya nggak ada, kurus kering menjadi susunya banyak dan gemuk-gemuk. Jadi barokah, serba cukup keadaannya. Ini barokahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dimanapun Rasulullah berada, di sana barokah turun. Ini orang yang apa namanya ini? Orang yang barokah. Di mana ada dia selalu ada kebaikan. Tapi ada lagi orang yang sial. Orang sial ada enggak? Ada, orang sial itu ada. Di mana ada dia selalu sial. Ada orang seperti itu. Itu diantaranya orang pemutus silaturahim. Orang pemutus silaturahim itu orang sial. Di mana dia berada sial selalu turun. Rahmat nggak mau turun. Orang sial ya, orang-orang yang jahat-jahat, jelek-jelek. Seperti itu. Kemudian tumbuhlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan selalu dijaga oleh Allah dari perkara-perkara jahiliyah. Semenjak kecil beliau tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan jahiliyah menyembah berhala, bersumpah dengan selain Allah, minum khomer, judi dan semuanya beliau dijaga oleh Allah. Bahkan pernah dua kali disebutkan dalam riwayat yang oleh sebagian ahli hadis disahihkan sanatnya, beliau pernah menghadiri acara resepsi pernikahan di Mekah dengan teman-temannya. Resepsi pernikahan ada orkesnya, orkesan ya, orkesan biasa. Dengan teman-temannya, Subhanallah ketika beliau hadir di sana oleh Allah ditidurkan. Sehingga tidak sempat menyaksikan dan mendengarkan. Dan beliau baru bangun ketika matahari terbit. karena sengatan matahari baru beliau bangun. Dan itu terjaga dua kali. Benar-benar beliau dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dari semua kotoran-kotoran jahiliyah. Kemudian juga beliau pada waktu kecil itu pernah menggembala kambing dan beliau tidak malu-malu setelah jadi nabi, jadi rasul, enggak malu-malu menyatakan bahwa beliau mantan penggembala kambing. Kuntu ar'al ghanam ala qarari tali ahli Makkah. Aku dulu penggembala kambing, mendapat upah. Jadi kerja menggembala kambing. Jadi enggak malu ya, sudah jadi nabi, jadi rasul, kepala negara, tidak malu-malu mengatakan saya dulu mantan penggembala kambing. Kemudian juga para ulama menjelaskan tentang faedahnya para nabi rata-rata menggembala kambing. Sebelum menggembala manusia perlu menggembala kambing. Karena orang yang menggembala kambing itu biasanya orang yang kasih sayang dan lemah lembut. Betul. Kasih sayang, lemah lembut dan sabar. Itu penggembala kambing. Karena sifatnya kambing, kambing itu binatang yang lemah dan paling sulit diatur. Betul atau tidak? Bawa kambing dua, menggembala kambing dua ekor dengan menggembala menggembala bebek seratus, gampang mana? Kalau bebek itu enak kita jalan mengikut semuanya, nggak ada yang bangkang. Tapi coba bawa kambing dua aja. Yang satu mau ke utara, satu mau ke selatan. Repot. Jadi kambing itu maunya bercerai-berai. Yang mana kalau dikerasi sakit dan mati karena lemah kambing itu, nggak bisa dikerasi. Jadi pengembala kambing itu harus punya sifat rahmat kasih sayang. Jadi diarahkan dengan lemah lembut, kasih sayang, dengan sabar, dengan sabar. Kemudian kambing ini binatang yang suka bercerai-berai menyendiri dari rombongannya. Sehingga dia tidak aman dari serigala. Serigala suka memangsa kambing yang sendirian. Demikian pula manusia kayak kayak kambing sifatnya bercerai-berai, sulit diatur, butuh orang sabar. Yang mana manusia suka memisahkan diri dari kebenaran yang dimangsa oleh setan. Seperti itu. Mengembala kambing. Kemudian setelah itu ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah pada usia 12 tahun beliau pernah diajak oleh pamannya Abu Talib ke negeri Syam. Karena orang-orang Quraisy itu punya kebiasaan pergi ke Syam dan pergi ke Yaman, rihlatas syita'i wassoif. Kalau musim panas ke negeri Syam, kalau musim dingin ke negeri Yaman. Beliau diajak datang ke sana oleh pamannya. Yang mana waktu itu langsung beliau dihadang oleh seorang pendeta yang bernama Buhairo. Buhairo menerobos rombongan rombongan orang-orang Quraisy ini langsung memegang Nabi Muhammad SAW bilang kepada paman kepada semuanya bahwa ini adalah hadza sayyidul alamin fa'athahu Allah rahmatan lil alamin ini adalah penghulu alam semesta yang diutus oleh Allah sebagai rahmat untuk alam semesta kata pendeta kemudian orang-orang heran bima ada ta'rifun dari mana kamu tahu bahwa ini adalah orang seperti itu anak ini Kata Hayro, na'rifuhu fi kutubina. Kami mengetahui dari kitab-kitab kami dan juga dari tanda kenabian yang ada di punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada tanda cap cap kenabian di punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di kitab-kitab mereka Taurat ini disebutkan tentang Nabi Muhammad SAW sifat-sifatnya, kemunculannya, semuanya jelas dan gamblang seperti matahari di siang bolong. Sampai-sampai Allah menyebutkan tentang mereka itu ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengetahui Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengenal anaknya sendiri. Kita kenal anak kita, saya tahu anak saya, matanya begini, kemudian mulutnya, alisnya, sifatnya, wataknya semuanya. Demikian pula di kitab-kitab mereka disebutkan jelas gamblang siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Buhairah berwasiat supaya dibawa kembali aja karena khawatir dari kejahatan orang-orang Yahudi, makarnya orang-orang Yahudi. Jadi Yahudi akan membuat makar kepada Rasulullah Muhammad SAW. Diajak kembali. Kemudian pada usia 25 tahun, beliau juga kembali lagi ke negeri Syam, membawa dagangan dari Ibunda Khadijah. Saudagar yang kaya, kaya raya, yang menjanda dua kali, suaminya meninggal semuanya, dan punya beberapa anak. Beliau ini suka mudorobah. Mudorobah bagi hasil. Jadi ada orang membawakan modal nanti bagi hasil. Mudorobah boleh. Sudah berangkat Rasulullah SAW dengan pembantunya, pembantunya Khadijah yang bernama Maisaroh. Maisaroh ini orang laki-laki ya. Kalau di kita Maisaroh itu namanya orang perempuan. Tapi di sini maksudnya laki-laki. Pembantu yang laki-laki namanya Maisaroh berangkat. Di perjalanan Maisaroh melihat kejadian yang luar biasa. Nabi Muhammad dinaungi oleh awan Ketika panas nggak panas. Kemudian akhlaknya beliau, kejujuran beliau. Akhirnya Maisarah ini benar-benar simpati kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula dagangan beliau barokah, lari sekali hingga Khadijah mendapat keuntungan yang besar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah pulang kembali ke Mekah, Maisarah cerita tentang pribadi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ibunda Khadijah tertarik. Waktu itu Ibunda Khadijah umurnya 40 tahun. Ibunda Khadijah melalui sahabat karibnya meminta supaya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar bersedia untuk melamar Ibunda Khadijah, meminang Ibunda Khadijah. Sudah berangkat ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disampaikan dan ternyata gayung bersambut. Ternyata memang jodoh. Ternyata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cocok. hanya berangkat bersama pamannya, ada yang mengatakan Abu Thalib, ada yang mengatakan yang lainnya terjadilah apa namanya terjadilah pinangan lamaran dan sekaligus nikah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ibunda Khadijah. Pernikahan yang istimewa. Kalau kita lihat di sini ibunda Khadijah sama sekali tidak memikirkan duniawi. Ibunda Khadijah kaya raya, dilamar oleh orang-orang kaya, tokoh-tokoh masyarakat, tapi ditolak semuanya. Justru simpati kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena akhlaknya, karena kebaikannya, bukan dunianya. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau menikahi wanita janda dua kali, punya beberapa anak, umurnya 40 tahun. Berarti Rasulullah tidak hanya mementingkan kepuasan, kepuasan jasmani saja. Berarti memang beliau memikirkan sesuatu yang lain. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam terjadilah pernikahan istimewa yang di kemudian hari melahirkan melahirkan anak-anak yang istimewa pula. Kita mengetahui dalam sejarah putra-putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya dari Ibunda Khadijah. Hanya satu yang dari Maria Al-Qibtiyah. Ya. Putra-putri beliau, putra beliau yang paling besar adalah Al-Qasim. Yang beliau dipanggil dengan Abul Qasim, bapaknya Qasim. Kemudian ada lagi Abdullah Abdullah punya gelar At-Tayyib dan At-Tahir. Kemudian Ibrahim. Ini yang dari Maria Al-Qibtiyah radhiyallahu taala anha. Dan semua putra beliau ini tiga-tiganya meninggal dunia masih kecil. Kemudian putri beliau ada Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalthum dan Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anhunna ajma'in. Putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Ibunda Khadijah. Dan semua putri ini hidup sampai besar, sampai dewasa, semuanya masuk Islam dan semuanya hijrah ke Madinah. Hanya saja semuanya meninggal dunia sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali Fatimah yang meninggal dunia kurang lebih enam bulan sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah setelah menikah dengan Ibunda Khadijah ini, kehidupan rumah tangga dilewati, Ibunda Khadijah selalu bantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sampai pada usia 35 tahun terjadi renovasi Ka'bah. Ka'bah pernah beberapa kali direnovasi dan Ka'bah itu merupakan tempat yang luar biasa. Ka'bah itu tempat yang luar biasa, pasak bumi. Pasak bumi. Rumah yang pertama dibangun di bumi ini adalah Ka'bah. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarak. Mubarak. Diberi barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Ka'bah ini atasnya persis itu namanya Baitul Ma'mur, kiblatnya malaikat. Kalau jatuh jatuhnya menimpa Ka'bah, Baitul Ma'mur. Lau kharra la kharra 'alaiha. Ka'bah. Dan Ka'bah ini pernah beberapa kali renovasi dan sempat pada renovasi ketika masa Abdullah bin Zubair atau setelahnya itu diadakan renovasi sampai kepada pondasi yang asli. Pondasi yang asli. Jadi pondasi sudah ada sebelumnya, hanya ditinggikan oleh Nabi Ibrahim dibantu dengan Nabi Ismail. Mereka sampai pada pondasi yang asli, pondasi sangat kuat, luar biasa dan mereka berusaha mencongkel pondasi itu. Ketika mereka mencongkel pondasi yang asli itu, ternyata seluruh bagian Ka'bah goyang dan ternyata maka ikut goyang. Subhanallah. Jadi maka ikut goyang juga. Jadi Ka'bah itu luar biasa. Ciptaan Allah yang luar biasa. Itu disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Renovasi Ka'bah dan mereka mensyaratkan uang yang dipakai hanya uang yang halal, uang yang halal saja. Uang-uang haram nggak boleh karena mereka benar-benar mengagungkan kesucian Ka'bah. Sudah. Sehingga Ka'bah waktu itu yang mestinya Hajar Ismail itu termasuk bangunan Ka'bah, Hajar Ismail. Tapi nggak semuanya itu yang sekarang sudah terlalu besar yang benar cuma enam hasta dari Ka'bah itu termasuk bagian Ka'bah. Karena waktu pembangunan uangnya nggak cukup, jadi hanya dijadikan persegi empat saja. Hijr Ismail dikasih apa bangunan pendek. Itu sebenarnya Ka'bah itu, Ka'bah juga. Ketika renovasi Ka'bah sampai pada peletakan Hajar Aswad, batu dari surga yang lebih putih dari salju. Kemudian ketika masuk ke dunia menjadi hitam gara-gara dosa-dosa manusia sebagaimana dalam riwayat sahih. Ketika sampai peletakan Hajar Aswad, hampir terjadi pertumpahan darah. Mereka rebutan, siapa yang meletakkan ini? Hampir terjadi pertumpahan darah. Akhirnya Allah mengilhamkan kepada mereka, sudah gini aja. Orang yang pertama kali masuk, kita perintahkan untuk meletakkan Hajar Aswad. Dan ternyata yang masuk saat itu adalah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, umur 35 tahun, belum nabi, belum rasul. Begitu mereka melihat yang masuk adalah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, langsung mereka setuju. Ja'anal amin, radina bil amin. Yang datang kepada kami orang yang amanat bisa dipercaya, kami ridho dengan keputusan dia. Rasulullah disuruh meletakkan. Dan Allah memberikan kepada Rasulullah hikmah yang luar biasa. Kebijaksanaan yang luar biasa. Tidak serta-merta beliau ngambil atau asbab ditaruh di tempatnya ya. Tidak seperti kita ya. Eh, fadal antum meletakkan Langsung kita ambil, kita letakkan. Selesai. Nabi Muhammad ternyata tidak. Beliau ambil sorbannya, beliau gelar sorbannya. Fadal seluruh suku-suku megang sorban. Semuanya mengikut serta untuk mengangkat ajar aswad. Sampai di tempatnya, barulah Rasulullah yang mengambil dengan tangannya yang mulia. Barulah beliau meletakkan di tempatnya hajar aswad. Kebijaksanaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semuanya merasa diikut sertakan. Dan ini oh isyarat sebelum beliau jadi nabi dan Rasulullah Allah diberi isyarat bahwa beliau adalah pemersatu manusia. Dan memang Islam adalah agama pemersatu, pendamai yang mencegah pertumpahan darah. Kalau kita mau kembali kepada ajaran Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, Hajar Aswad, yang mana Hajar Aswad dengan pintunya Ka'bah itu ada tempat namanya Multazam di antara itu, tempat yang sangat mustajab dan terbukti kemustajaban tempat itu. Setelah selesai peletakan darah aswad ini, mereka melaksanakan pembangunan berikutnya, tidak ada pertumpahan darah, nggak ada ribut. Memang benar-benar Rasulullah yang bakal mendamaikan alam semesta ini dengan ajaran Islam. Sampai usia 40 tahun Allah memberikan kepada beliau mula-mula mimpi-mimpi ru'ya salihah, mimpi-mimpi yang kemudian jadi kenyataan. Jadi mimpi memang ada ru'ya salihah. Bahkan mimpi itu adalah satu bagian dari 46 bagian kenabian. Ar-ru'ya salihah juz'un min sitta wa arba'in juz'an minan nubuwah. Jadi mimpi yang benar itu adalah satu bagian dari 46 bagian kenabian. Beliau mimpi jadi kenyataan. Dan kemudian Allah menjadikan beliau suka menyendiri di Gua Hira, tahannus di Gua Hira. Kita bayangkan ya gua yang tinggi sekali. Yang sepi, yang angker, menakutkan. Di sana beliau sendiri. Tafakur. Tafakur. Beliau merenungkan bagaimana ini. Merubah orang-orang jahiliyah menjadi orang-orang yang baik. Sambil membersihkan diri. Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Kalau kita lihat ya, ajaran seperti beliau di Gua Hiro ini penting kita amalkan. Kita ini perlu punya waktu untuk menyendiri dengan diri kita. Kemudian kita melakukan muhasabah, mawas diri. Ini perlu sekali. Karena kalau kita tidak pernah menyendiri, kumpul orang terus, kita tidak akan pernah tahu siapa diri kita. Tapi kalau menyendiri sambil kita menghitung-hitung dosa kita, yang sudah saya perbuat apa, dosa saya berapa banyak. Insya Allah cara seperti ini akan membuat kita menjadi baik. Sambil kita mikir bagaimana merubah umat ini. Resep apa yang terbaik? Muhasabah. Muhasabah. Salafus soleh dulu selalu melakukan muhasabah. Sampai ada salah seorang dari mereka pernah suatu hari muhasabah. Menghitung-hitung dosanya. Kalau seandainya satu hari berbuat satu dosa, maka satu bulan 30 dosa. Satu tahun 365 dosa. Bagaimana kalau umurnya 60 tahun? Dihitung mulai dari 15 tahun setelah balik sampai 65. Berapa dosa? Bagaimana kalau satu hari kita berbuat 100 dosa? Sekarang umur kita berapa? Kita ketemu Allah dengan membawa ratusan ribu bahkan jutaan dosa. Muhasabah. Sampai pada akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat wahyu, malaikat Jibril datang mengajarkan kepada beliau Iqra dan beliau dapat wahyu jadi nabi. Dan beliau ketakutan luar biasa. Kemudian pulang kepada Ibunda Khadijah dihibur oleh istri yang solihah ini. Kalla wallahi la yukhzikallahu abada. Wahai suamiku sekali-kali tidak Allah tidak akan menghinakan kamu selama-lamanya. Kamu orang baik. Kamu menyambung silaturahim. Kamu selalu membantu orang yang membutuhkan bantuan. Kamu peduli kepada kaum lemah. Kamu memuliakan tamu. Kebaikanmu banyak. Ini istri yang solihah ya. Ketika suami ketakutan, membutuhkan keteduhan, istri memberikan keteduhan. Lalu dibawa kepada familinya Warokoh bin Naufal. Yang mana Warokoh ini seorang ahli kitab yang bisa membaca Injil, bahasa Arab dan bahasa Ibrani. Yang beliau sudah tua dan buta. Setelah diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Warokoh mengatakan dan namus. Yang datang kepadamu itu adalah malaikat Jibril yang dulu pernah datang kepada Nabi Musa. Jangan takut. Kamu adalah calon Nabi, calon Rasul. Dan kalau aku hidup, aku akan bela kamu mati-matian. Tapi ternyata Warokoh nggak hidup lama, meninggal dunia. Bahkan Warokoh mengatakan orang seperti kamu pasti diusir, pasti diusir. Awamu hum. apakah mereka akan mengusir saya? Kata Rasulullah, ya, mereka akan mengusir kamu. Jadi rata-rata para nabi itu selalu diusir, hijrah. Hijrah. Sudah setelah itu beliau tenang, beliau tentram. Kemudian berapa lama lagi beliau rindu dengan wahyu. Lalu turunlah ya ayyuhal muddathir. Beliau jadi nabi dan jadi rasul. Menyampaikan. Mulailah beliau dakwah sembunyi-sembunyi selama tiga tahun. Dakwah kepada orang-orang tertentu saja. Yang kira-kira bisa diharapkan menyembunyikan dakwah ini. Karena dakwah masih asing, masih bahaya. Dan waktu itu ada yang masuk Islam dalam satu hari. Istri beliau tercinta Ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha, kemudian sepupu beliau Ali bin Abi Thalib yang hidup dalam asuhan beliau dan pembantu beliau Zaid bin Harithah. Kemudian sahabat setia beliau Abu Bakar radhiyallahu taala majma'in. Bahkan disebutkan mereka ini berempat masuk Islam dalam satu hari. Ibunda Khadijah ini luar biasa. Oleh Rasulullah tidak pernah dilupakan jasanya. Sampai Ibunda Khadijah meninggal dunia pun Rasulullah selalu menyebut-nyebutkan jasanya. Sehingga sebagian istri beliau cemburu kepada Khadijah. Sudah mati masih dicemburui. Rasulullah marah. Khadijah lebih dari yang lain. Khadijah iman kepada aku ketika orang kafir. Khadijah memberi aku ketika orang-orang tidak memberi. Khadijah setia kepada aku ketika orang-orang menjauhi aku dan aku punya anak dari Khadijah. Khadijah radhiyallahu taala anha. Kemudian Rasulullah dan sebagian sahabat tadi mulai dakwah sembunyi-sembunyi sampai tiga tahun lalu datanglah perintah fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Kemudian ayat wa andir ashiratakal akrobin. Jadi dakwah terang-terangan. Langsung beliau naik bukit sofa, beliau teriak-teriak, beliau panggil orang-orang Mekah. Ya sabaha, ya sabaha. Wahai penduduk Mekah ke sini. Datang semuanya. Yang tidak bisa datang mewakilkan. Kemudian beliau memproklamirkan bahwa beliau adalah seorang nabi, seorang rasul. Beliau membawa kabar gembira dan membawa peringatan. Beliau mengatakan kalau saya beritahukan bahwa di balik lembah ini ada pasukan berkuda akan menyerang kamu. Kamu percaya enggak? Mereka bilang percaya. Percaya. Lam nujarrib minka illa sadiqa. Kami tidak pernah membuktikan kecuali Anda ini orang yang bisa dipercaya. Akhirnya beliau mengatakan fa inni nadhirul lakum baina yaday adzabin syadid. Aku memberi peringatan kamu dengan azab yang dahsyat kepada orang yang enggak mau beriman. Proklami dari nabi dan rasul. Semuanya diam, enggak ada yang jawab. Yang jawab malah pamannya Abu Lahab. Abu Lahab mengatakan tabban laka sairul yaum alihada jama'atana. Wahai Muhammad, celakalah kau sepanjang hari. Apakah hanya untuk ini kamu kumpulkan kita semua? Menyakitkan sekali. Paman sendiri yang paling menghalangi jalan dakwah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabar dan Allah yang langsung jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah menurunkan ayat tabbat yada abi lahabin wa tab yang celaka bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang celaka adalah Abu Lahab dan keluarganya, istrinya dan anak-anaknya yang yang kafir. Kemudian setelah itu dakwah terang-terangan, yang namanya dakwah terang-terangan tentu ada benturan. Rasulullah difitnah, dicaci maki, dihina, dibilang sahir, kadzab, majnun, semuanya. Sahabat-sahabat beliau disiksa, sahabat Bilal, sahabat Ammar, luar biasa. Selalu diganggu. Benturan-benturan. Sampai pernah beliau didatangi oleh pamannya. Dirayu. Supaya meninggalkan dakwah oleh pamannya Abu Talib. Ini pesanan dari tokoh-tokoh kafir Quraisy. Akhirnya Rasulullah nolak. Beliau mengatakan dengan kata-kata yang sangat masyhur, "Wallahi ya am, law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari, ala an atruka hadzal amr ma taraktuhu hatta yudhhirahu Allah au ahlika dunah." Riwayat ini dibawakan oleh semua penulis kitab sirah. Termasuk Syekh Sofi Rahman Al-Mubarak Furi. Ini menunjukkan adanya kesohihan riwayat ini. Demi Allah wahai paman kalau mereka meletakkan matahari di tangan kananku. Bulan di tangan kiriku. Supaya aku meninggalkan dakwah ini. Kata beliau tidak. Sehingga dakwah ini yang menang atau saya mati. Jadi orang kalau sudah dakwah itu nggak ada pilihan. Tidak ada istilah mengundurkan diri. Ya, mengundurkan saya mengundurkan diri, saya jadi orang biasa saja, enggak ada. Dakwah terus jalan. Resiko apapun dihadapi bismillah tawakal tu Allah. Yang ada hanya mati baru berhenti. Selama jiwa di kandung badan jalan terus dakwah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya pada tahun 10 Hijriah Beliau ditinggal mati oleh dua orang yang sangat membantu dalam kehidupan beliau. Istri beliau Ibunda Khadijah dan paman beliau Abu Talib. Orang-orang istimewa. Ibunda Khadijah teman untuk bertukar pikiran, curhat. Ya, ngobrol-ngobrol, memberikan keteduhan, ketenangan. Kemudian pamannya Abu Talib melindungi beliau. Beliau terlindungi. Semua gangguan fisik yang menimpa Rasulullah itu terjadi setelah meninggalnya Abu Talib. Ketika ada Abu Talib nggak berani fisik beliau diganggu. Paling hanya menjadi maki, mengolok-olok atau sahabat yang disiksa. Sudah dengan meninggalnya dua orang ini, apalagi Abu Talib meninggal dunia dalam keadaan nggak mengucapkan la ilaha illallah, Rasulullah sedih bukan main. Sehingga tahun itu oleh para ahli sirah disebut dengan Amul Huzni, tahun kesedihan. Waduh, ujian bertubi-tubi, ujian luar biasa. Tapi beliau oleh Allah dihibur, dihibur dengan Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj. Bahwasanya kalau beliau oleh orang bumi ditolak, maka beliau diterima oleh orang-orang yang ada di atas langit, oleh malaikat, oleh semuanya. Sampai ketemu Allah di Sidratul Muntaha dan datanglah perintah salat lima waktu, Isra dan Mi'raj. Kemudian beliau turun, Isra dan Mi'raj. Beliau menerangkan kepada kaumnya bahwa beliau baru saja mengadakan perjalanan dari Mekah, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Masjidil Muntaha, semuanya enggak ada yang percaya, banyak yang enggak percaya. Bahkan banyak orang yang sudah Islam menjadi kafir gara-gara gara-gara masalah ini. Kecuali Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala Kata Abu Bakar wahai Rasulullah, Anda membawa berita lebih dahsyat dari ini, saya percaya. Percaya. Kemudian beliau diberi gelar As-Siddiq, orang yang sangat banyak percayanya, imannya luar biasa. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian setelah itu beliau dakwah lagi di Mekah sampai Mekah tidak bisa diharapkan, beliau mikir untuk hijrah. Dan pikiran beliau jatuh ke Taif, kurang lebih sekitar 80 kilo dari Mekah. Berangkat ke Taif jalan kaki dua orang, beliau dengan pembantunya Zaid bin Haritha, jalan kaki. Dengan harapan di Taif disambut Mula-mula di Taif beliau ditolak oleh tokoh-tokoh Taif. Tapi beliau tetap masuk juga. Ternyata tokoh-tokoh Taif tadi mengerahkan masa, Laki, perempuan, budak-budak, anak jalanan semuanya disuruh keluar menyambut kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membuat dua barisan sambil teriak-teriak menghina, mencaci maki, melecehkan beliau dan melempari beliau dengan batu. Allahu akbar. Jadi tujuannya ke Taif diterima malah di Taif dilempari batu. Lalu beliau berteduh di sebuah kebun, berdoa kepada Allah sampai ada pembantu kebun itu namanya Adas yang iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah mau makan anggur, beliau bilang bismillah. Adas tanya, "Apa bismillah itu?" Bismillah itu nama Allah. Lalu Rasulullah tanya, "Kamu dari mana?" "Dari Nainawa," kata Adas. Oh, Nainawa itu negerinya Yunus, Yunus bin Matta. Ada tanya, "Lo kamu kok tahu dengan Yunus bin Matta?" Ya Yunus akhi, huwa nabi wa ana nabi." Yunus adalah saudaraku, dia nabi, saya nabi. Akhirnya Ajas ini mencintai Rasulullah, diciumi Rasulullah. Diciumi tangan beliau, kaki kaki beliau diciumi. Masuk Islam Ajas. Kemudian beliau pulang kembali dari Taif ke Mekah. Ini memalukan. Sudah pergi meninggalkan Mekah hijrah, sekarang balik lagi ke Mekah. Malu atau enggak ini? Malu luar biasa. Beliau jalan, di tengah jalan malaikat Jibril datang. Wahai Rasulullah, ini malaikat penjaga gunung. Oleh Allah diperintahkan datang kepadamu, kamu suruh apa saja mau. Kemudian malaikat penjaga gunung bilang, "Ya Rasulullah, kalau Anda mau saya akan melemparkan gunung ke mereka." Mau dilempar gunung mereka, diletuskan gunungnya. Kalau kita bagaimana? Ya wis, habisi aja dah. Kalau Rasulullah tidak, kata Rasulullah, "La Inni arju an yukhrijallah min aslabihim man ya'budullah wahda. La yushriku bi syai'a. Jangan. Jangan. Saya berharap nanti anak cucu mereka mau iman kepada Allah, enggak syirik. Kemudian beliau berdoa, Allahumma ufir li qawmi. atau Allahumma ahdi qawmi. Fa'innahum la ya'lamun. Wahai Allah berilah hidayah kaumku karena mereka enggak ngerti. Kemudian beliau perjalanan lagi sampai malam, beliau ingin satu tempat di Kornul Manazil atau Kornul Ta'alib tempatnya ihram, tempatnya mikot ya. Nginep di sana, sholat malam, baca Quran. Ada rombongan jin mendengar bacaan Quran beliau dan rombongan jin ini masuk Islam, masya Allah. Jadi kalau makhluk halus nggak makhluk kasar nggak mau, makhluk halus mau menerima dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah pulang ke Mekah lagi, masuk di Mekah. Ternyata Mekah tambah sulit, tambah sulit. Sampai akhirnya terjadilah makar jahat untuk membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan berangkatlah beliau hijrah ke Madinah setelah 13 tahun hidup di Mekah. Inilah kisah singkat tentang hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Mekah, hijrahnya beliau ke Madinah. Jadi 13 tahun di Mekah. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Kalau kita lihat dakwahnya Rasulullah ini di Mekah, yang didakwakan itu apa? Tauhid. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Syariat itu nanti. Setelah Isra Mi'raj 10 tahun kemudian baru ada sholat. Kemudian puasa, zakat itu periode Madinah semuanya. Di sini pentingnya penanaman tauhid, akidah. Karena kalau orang tauhid sudah mantap, akidah benar itu gampang diatur. Ibunda Aisyah mengatakan bahwa ayat-ayat yang pertama turun adalah iman dulu, ayat iman, akidah, iman kepada hari akhir, surga, neraka. Kata Ibunda Aisyah kalau ayat yang turun itu langsung la tasyrabul khamra, jangan minum khamr. Jadi belum ada iman, belum ada apa sudah jangan minum khamr. Padahal mereka sudah biasa minum khamr. Maka mereka akan jawab, "Wallahi la nada'ul khamra abadan." Kami Allah, kami tidak akan meninggalkan khamr selama-lamanya. Iya. Jangan minum khamr, kami minum terus. Iya. Kemudian kalau ayatnya turun langsung la taznu, jangan zina. Maka mereka akan jawab, Wallahi la nada'u zina abadan. Kami tidak akan meninggalkan zina selama-lamanya. Tapi kalau sudah ada iman, itu disebutkan dalam hadis, Innamal mu'min kal jamalil anib. Orang mukmin seperti onta yang penurut. Kalau di Indonesia itu kayak kuda yang dimasuki apa? Masuki tali hidungnya ya, kayak disosor itu. Itu nurut. Itu orang mukmin. Namanya sudah iman. Diapakan aja nurut. Wallahu alam. Insyaallah pada waktu-waktu berikutnya kita akan melanjutkan dengan periode Madinah tentang peperangan-peperangan di Madinah. Wallahu alam, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala semakin mencintai dan mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir dan batin. Mudah-mudahan kita meninggal dunia di atas agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita kelak dikelompokkan dalam kelompok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan syafaat beliau diberi minum dari al-haw telaga beliau yang airnya lebih putih dari susu, lebih manis dari madu, lebih wangi dari mesik yang jumlah bejananya sejumlah dan seindah bintang-bintang di langit yang barang siapa minum satu teguk tidak akan haus selama-lamanya.